الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الذي مد في الأعمار وجعلنا نلتقي بكم مرة أخرى ولقاؤنا هو في الله وما كان كذلك إلا لأننا نتدارس فيه الكتاب والسنه Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan tentang kegembiraan beliau yang Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang untuk bisa bertemu kedua kalinya bersama kita seluruhnya di sini. Tidak lain ini adalah pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. نعمة التوفيق إلى الإسلام نعمة عظيمة ونعمة التوفيق إلى السنة نعمة أعظم من ذلك ونعمة التوفيق لسلوك طالب العلم الشرعي على منهج السلف الصالح وفهمهم من أعظم نعم التوفيق للعبد في هذه الحياة beliau mengatakan nikmat taufik kepada Islam adalah nikmat yang besar. Dan nikmat taufik kepada sunnah itu adalah nikmat yang lebih besar dari itu. Dan nikmat taufik untuk menjalani mempelajari ilmu syar'i di atas manhaj salafus salih dan pemahaman mereka di antara yang terbesar nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. ومن سلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة وطريق العلم من أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة وهذه الدورة المباركة دورة الإمام الشافعي في نسختها الحادية عشرة قامت من أول يوم على تعليم الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة والقائم عليها شيخنا الوالد بارك الله في عمره وعمله أبو ياسر رزيق بن حامد القرشي وبارك الله بالقائمين معه من الأساتذة وقد مررنا بمركز الأستاذ أبي علي زين العابدين فهو قائم على خير وعلى سنة وجزاه الله خيرا ثم مررنا بمركز تعظيم السنة القائم عليه الأستاذ أبو المنذر ذو الأكمل وهو قائم على خير وسنة واليوم نحن في معهد الطائفة المنصورة القائم عليه الأستاذ أبو عكاشة فوزي وفقه الله لكل خير وما أجمل مسميات هذه المراكز دلالة على حب السنة وتعظيمها فنسأل الله أن يجعلنا ممن يعظم هذه السنة ويجعلنا من أهلها وأنصارها Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan buatkan untuk dia mempermudahkan untuk dia jalan menuju surga dan jalan ilmu di antara jalan yang terbesar yang akan menyampaikan kepada surga dan daurah yang mubarakah ini daurah al-imam al syafii yang ke-11 di mana ditegakkan dari awal daurah tersebut di atas kitab dan sunnah sesuai dengan salaful ummah yang dimana daurah ini dipelopori oleh Syekhuna wa waliduna yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam umur dan ilmunya yaitu Syekh Abu Yasir Ruzaik Al-Qurashi hafizahullahu taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi terhadap orang-orang yang ada bersama beliau dari kalangan asatidah dan sungguh kami telah melalui beberapa markis yang pertama adalah Markis Al-Ustaz Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala yang itu berada di Depok di mana beliau telah melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau setelah itu kami berjalan ke Markis Ta'zim As-Sunnah yang berdiri di sana oleh Al-Ustaz Abdul Munzir Zul Akmal Hafizahullah Ta'ala Kemudian kami berlalu dan berpindah kepada Markis At-Ta'ifah Al-Mansurah yang dimana ini dijalani oleh Al-Ustaz Abu Ukashah Nazrul Fauzi waffaqahullah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk segenap kebaikan dan alangkah indahnya perjalanan ini yang menunjukkan di atas cinta terhadap sunnah dan mengagungkan terhadap sunnah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang menjadi sebab adanya daurah ini dan menerima amalan kita dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang menjalankan sunnah dan penolong sunnah tersebut. ثم أيها الأحبة هذه الجهود العظيمة المبذولة في الدورات وفي المراكز والمعاهد ما هي إلا لتتعلموا دين الله فيجب عليكم الاهتمام والحرص على التعلم لكي تكونوا غدا دعاة إلى الله Kemudian, wahai orang-orang yang aku cintai, sesungguhnya perjalanan dalam daurah-daurah ini dan pada markis-markis ini tidak lain tidak bukan melainkan adalah untuk mempelajari agama Allah maka diwajibkan atas kalian untuk ihtimam untuk bersungguh-sungguh dan bersemangat agar menjadi duat para pengajak kepada kebaikan. ثم سأسأل سؤال أولا من منكم حضر الدورة السابقة يرفع يده Beliau bertanya, siapa di antara kalian yang menghadiri daurah tahun lalu? Angkat tangannya. ارفعوا لا يخافوا قل لهم يرفعوا بدون خوف Jangan takut kata beliau. أيوة طيب ماذا شرحت أنا في الدورة الماضية Apa yang beliau syarahkan, apa yang beliau jelaskan pada daurah yang lalu? Apa daurah yang lalu judul yang beliau bahas? أنا لن أسألكم ماذا قلت ماذا شرحت وإلا سأقشر العصا آه. ماذا شرحت Beliau nggak menanyakan apa yang disampaikan, tapi apa pelajarannya. ها ماذا شرحت لا حول ولا قوة إلا بالله Salah. ya, Syekh. يجب يا إخوان يجب التعلم والممارسة ومراجعة العلم Kata beliau wajib wahai saudara-saudaraku untuk belajar murajaah terhadap ilmu yang sudah ada. أنا كنت أريد أن أقول لكم نكمل ما وقفنا عنده Beliau sebenarnya ingin menyempurnakan pelajaran yang beliau dahulu terhenti padanya. فالظاهر سنعيد الكر من جديد Maka nampaknya ini beliau akan ngulang dari awal. فاختاروا هل تريدون نشرح نواقض الإسلام أم كتاب صريح السنة Pilih mau dijelaskan kitab tentang Nawakidul Islam atau kitab tentang Sharih Sunnah. لأني في الدورة السابقة شرحت لكم نواقض الإسلام ولم أكمل إلا ثلاثة نواقض Pada daurah yang lalu beliau membahas tentang Nawakidul Islam. Tinggal tersisa tiga pembatal keislaman lagi. فهل تريدون النواقض أو تريدون صريح السنة Mau pilih menyempurnakan Nawakidul Islam atau kitab yang baru Sharihus Sunnah. كيف انتخابات ها؟ انتخابات انتخابات ها Alladhi yurid an-nawaqid yarfa' yadahu. Yang mau menyempurnakan kitab Nawaqidul Islam, coba diangkat tangannya. Walladhi yurid sharih as sunnah Yang mau kitab baru, kitab sharih as Sunnah. Hmm. Walladhi la yurid syai' dan yang nggak mau belajar. الله الله بهذا الدين أيها الأحبة الله الله بدينكم والحفاظ عليه ترجم Wajib bagi kalian untuk menjaga agama kalian dan berpegang teguh dengan agama. الله حافظ دينه Allah yang akan menjaga agamanya. فاختر لنفسك فاختر لنفسك هل ستكون ممن اختارهم الله سببا لحفظ هذا الدين أو من المتخلفين maka pilih kalian mau menjadi sebab untuk terjaganya agama Allah atau menjadi orang-orang yang mutakallifin غدا غدا بإذن الله تحفظون نواقض الإسلام إلى الناقض الخامس حفظا وسأوقف بعض الإخوة yusammi'un. Besok beliau minta jam pelajaran beliau untuk menghafal nawaqidul Islam 1 sampai 5. Dan beliau akan menunjuk, kemudian menyuruh berdiri dan suruh membacakan. Dia 10 nawaqid gadan tahfadun 5. Dia 10 pembatal yang beliau minta besok dihafalkan 5. Tayyib. Tayyib. Oke, setuju? طيب Ah, طيب. طيب. طيب نشرح نواقض الإسلام ونذكر فيها مباشرة ندخل فيها مباشرة دون التعرج وذكر للشيخ محمد عبد الوهاب وسيرته Beliau ingin langsung melanjutkan tentang Nawaqidul Islam tanpa menyebutkan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan perjalanan hidup beliau. تعلم نواقض الإسلام مهمة جدا جدا Mempelajari Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman adalah penting sekali حتى يحذر المسلم مما ينقض توحيده sehingga kaum muslimin akan berhati-hati dan waspada terhadap perkara-perkara yang akan membatalkan agamanya. ف- فنقض الإسلام معناه الخروج من الإسلام إلى الكفر Membatalkan keislaman artinya keluar dari Islam kepada kekufuran. وليس المقصود فيها تكفير المسلمين Bukan maksudnya di sini juga mengkafirkan kaum muslimin. والناس في هذه النواقض بين غال وجاف ووسط Maka manusia dalam hal ini dalam pembatal keislaman ada orang yang ulu ekstrim dan ada pula orang yang mereka bergampang-gampang dan ada orang-orang yang pertengahan. فمنهم من جعل كل من وقع في الكفر كافر Ada di antara mereka yang menjadikan setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran itu kafir. ومنهم من جفى في ذلك وجعلوا الناس سواء في الإسلام وفي الدين والكل إخوة Ada pula yang mereka itu bergampang-gampangan dalam hal ini menjadikan manusia semua sama rata dan mereka katakan bahwasanya manusia itu bersaudara. وفق الله أهل السنة لفهم هذه النواقض بما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada ahlu sunnah untuk memahami pembatal-pembatal keislaman ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. وثمة قواعد مهمة قبل الشروع في البدء في النواقض Dan di sana ada penjelasan yang penting sebelum kita memulai untuk memasuki terhadap pembatal keislaman. Al-qa'idatul ula. Kaidah pertama. Man thabata islamahu biyaqin la yantaqil min hadha al-yaqin illa biyaqin mithlah. Kaidah yang pertama, orang yang ditetapkan keislamannya dengan keyakinan, maka tidaklah bisa dia dikeluarkan dari keislamannya kecuali dengan keyakinan pula. ومعنى ذلك أن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام بالشك والظن Maknanya, orang yang telah ditetapkan keislamannya dengan keyakinan, tidak boleh untuk dikeluarkan dari keislamannya atas landasan keraguan dan sangkaan. فليس قال شيخ الإسلام ابن تيمية فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه لم لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, maka tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin. Walaupun dia melakukan salah satu kekufuran sampai ditegakkan kepadanya hujjah dan dijelaskan kepada dia apa yang dihujahkan, Dan orang yang telah ditetapkan keimanannya dengan keyakinan tidaklah itu bisa dihilangkan dengan rasa keraguan dan sangkaan. القاعدة الثانية كل ناقض يحتمل فيه التفصيل أي فيه تفصيل ليس كفر بإطلاق ولا يقال بأنه ليس بكفر على إطلاق وإنما يفصل فلا من كان كذلك من من القواعد لا يجوز إطلاق القول بالتكفير فيه وبه قاعدة ينقدوا أعد لو ما فهمت أنا أعد أيوه. كل ناقض فيه تفصيل فعل فيه تفصيل إما يكون كفرا أكبر وإما يكون كبيرا لا بد فيه من التفصيل فهذا لا يجوز إطلاق الكفر به kaidah yang kedua beliau mengatakan setiap pembatal keislaman yang memiliki kemungkinan-kemungkinan dan padanya ada rincian Beliau katakan bahwasanya ini tidak bisa secara mutlak dinyatakan kufur. Hanya saja dirinci. Maka yang tidak boleh sesuatu hal tersebut dimutlakan sebagai kekufuran perlu di sana untuk dirinci. أهل السنة والجماعة القاعدة الثالثة أهل السنة والجماعة يفرقون بين الوصف بين وصف الفعل ووصف الفاعل وقولهم هذا الفعل كفر ومن فعل ذلك كفر فرق بين من يقول فلان كافر فالأول وصف والثاني لا بد له من شروط Kemudian kaidah yang ketiga, ahlu sunnah wal jamaah membedakan antara mensifatkan suatu perbuatan dan mensifatkan orang yang berbuat. Maka ucapan mereka, perbuatan ini adalah kekufuran, sehingga orang yang melakukannya menjadi orang kafir. Beda dengan ucapan fulan adalah kafir. Yang pertama itu adalah sifat dan yang kedua adalah yang disifatkan. ولا ينتقل القول بالوصف أو القول بالكفر إلى أن فلان كافر إلا بشروط أولها العقل ثم التكليف وثانيها التكليف وثالثها ثبوت أن هذا القول أو الفعل كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة والرابع بلوغ الحجة والخامس انتفاء موانع التكفير كالجهل والإكراه والخطأ والتأويل والشبهة Kemudian beliau mengatakan dan tidak sama ucapan dengan sifat dikarenakan si fulan adalah kafir kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah berakal. Kemudian dia adalah seorang yang mukallaf. Dan yang ketiga, tetapnya ucapan ini atau perbuatan ini adalah sesuatu kekufuran dengan tuntutan dalil dari kitab dan sunnah. Kemudian yang keempat, telah sampainya hujah kepada dia. Dan yang kelima, telah hilangnya penghalang-penghalang kekufuran seperti halnya kejahilan, keterpaksaan, kesalahan, takwil, dan syubhat. والنواقض أربعة أقسام نواقض تتعلق بالقلوب وهذا ليس فيه تفصيل فكل من اعتقد ما هو كفرا فقد كفر فالقلب والاعتقاد ليس فيه إكراه كمن يعتقد أن هناك خالق غير الله أو أن هناك مشرع غير الله أو من استحل الزنا فهذا كافر وليس في أعمال القلوب ما يقع فيها من كفر تفصيل Kemudian beliau jelaskan bahwasanya pembatal keislaman ada empat macam. Yang pertama, kaitannya adalah dengan hati. maka tidak ada di sana rincian. Yang namanya hati dan keyakinan tidak ada di sana unsur keterpaksaan. Seperti halnya orang yang meyakini bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah ataupun orang yang menghalalkan zina maka tidak ada amalan-amalan hati itu yang terjatuh seseorang dalam kekufuran kemudian dirincikan. ونواقض تتعلق بالأقوال كسب الله والعياذ بالله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواقض تتعلق بالأفعال كرمي المصحف في القادورات ونواقض تتعلق بالشك كمن شك أن دين الإسلام هو الحق Kemudian yang kedua, Pembatal yang keterkaitannya adalah dengan ucapan seperti mencela Allah dan mencela Rasulnya wal billah. Kemudian pembatal yang keterkaitannya ketiga adalah dengan perbuatan seperti halnya orang yang melemparkan mushaf ke tempat yang kotor. Dan yang keempat adalah pembatal dikarenakan keterkaitannya dengan keraguan. <clears throat> Sebagai halnya sebagaimana halnya orang yang ragu akan kebenaran agama Islam. Ah, قلنا أربع أقسام تتعلق النواقض ما هي من يعيدها Beliau sudah menjelaskan ada pembatal keislaman keterkaitan dengan empat hal. Siapa yang bisa mengulanginya? من يعيد Ayo, siapa yang bisa? يلا يا شباب لا تستحون لا تستحون حتى لو أخطأتم ما في مشكلة Ayo jangan malu. Walaupun salah, nggak ada masalah kata beliau. Afiul uqubah 这一本是 جيد أجابها أجابة كاملة كاملة ما شاء الله ما شاء الله شيء ما شاء الله Oh, dapat hadiah. Lihat yang tua aja semangat ya. Ya Syaibah, ya Haris ya Syekh. حرصا من الشباب أه؟ شيبة أشد ما شاء الله هذا الشباب قال رحمه الله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam matanya Ketahuilah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu bahwasanya pembatal keislaman ada sepuluh. وفي بعض النسخ كما في الدرر السني اعلم أن من نواقض الإسلام عشرة نواقض وهذا دلالة على أنها ليست للحصر وإنما ذكر الأهم والأخطر منها disebutkan dalam sebahagian riwayat dengan kata sebahagian dari pembatal-pembatal keislaman. Ada sepuluh. Jadi disebutkan ini bukan dalam bentuk pembatasan. Hanya saja beliau menyebutkan yang paling penting dan yang paling berbahaya. تعلموا هذا الدين يا أحبة تعلموا هذا الدين الخطر عظيم والأعداء كثر تعلموا هذا الدين أدافع عنه بأقلامكم وأقوالكم وأموالكم تعلموا الحرب حرب إسلام وكفر وحرب سنة وبدعة أليس قد وجد في الإعلام ممن كان من أهل التوحيد أصبح ينكر وجود الله أليس من المسلمين من وجد وينكر السنة هذا يدلكم على خطورة هذا الأمر وتعلم الدين أصبح من الأهمية بمكان على كل أحد وتحصين الشباب أصبح مهمة ولا يكون كذلك إلا بالاهتمام في العلم Maka pelajarilah oleh kalian agama ini dengan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwasanya musuh tersebut sangatlah banyak dan mereka dan berkorbanlah kalian dan bersenjatalah kalian dengan pena-pena kalian, ucapan-ucapan kalian, dan harta-harta kalian. Peperangan yang ada adalah peperangan antara Islam dan kekufuran, dan antara sunnah dan bid'ah. Bukankah telah didapati di media-media orang-orang yang dahulunya adalah termasuk orang yang bertauhid. Setelah itu ia mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang dahulunya adalah bersunnah. Setelah itu ia membenci terhadap sunnah. Ini menunjukkan atas bahayanya perkara-perkara ini. Oleh karena itu, pelajarilah dengan sungguh-sungguh agama ini dan perolehlah ilmu agama tersebut sehingga jadilah orang-orang yang memperoleh agama tersebut orang-orang yang beruntung. Hal antum musta'idun للدفاع عن هذا الدين؟ Apakah kalian bersiap untuk membela agama ini? أسمع بماذا يكون الدفاع عن الدين ما هو السلاح dengan apa kita membela agama? Apa senjatanya? Al-aqlam. Wal-ilm. Ta'allum. Ta'allum. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, i'lam anna nawaqid al-islami asyara. Beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu bahwasanya pembatal keislaman ada sepuluh. Syekh Islam Muhammad Abdul Wahab معروف في مؤلفاته أنه يبدأ أو كثيرا ما يبدأ بقوله اعلم وذلك لكي ينبه المستمع والقارئ أنه ما سيأتي من بيانه يجب عليك تعلمه تعلمه وهو أمر مهم جدا Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau dikenal memulai ucapan-ucapannya ataupun karangannya dengan ucapan i'lam ketahuilah agar orang yang mendengar ini terjaga dan orang yang membaca mengetahui apa yang akan datang setelahnya berupa penjelasan-penjelasan wajib bagimu untuk mempelajarinya dan itu adalah perkara yang penting sekali.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 Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengampuni untuk disekutukan dengannya dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yang artinya sesungguhnya orang yang menyekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang zalim, tidak ada bagi orang yang zalim tersebut penolong. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Sebagaimana halnya orang yang menyembelih untuk jin maupun untuk kuburan. Bada Syekh بأول ناقض بأول ناقض وأخطر ناقض وهو الشرك بالله ثم مثل بمثال الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر الشرك بالله أنواع كثيرة ولكن ذكر هذا المثال لكثرة وقوعه في أوساط المسلمين Beliau memulai yang awal pertama pembatal keislaman dan yang paling berbahaya dari pembatal keislaman yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau memberikan contoh dengan satu contoh yaitu menyembelih untuk selain Allah seperti orang yang menyembelih untuk jin dan kuburan. Kesyirikan itu beragam dan bermacam-macam. Akan tetapi hal tersebut merupakan atau disebutkan oleh beliau dikarenakan banyak terjadinya. ما هو الشرك؟ الشرك ما هو؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى Beliau menanyakan apa itu makna dari kesyirikan. Makna kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. فكل ما سمي عبادة فهي لا تكون إلا لله فمن صرف شيئا مما يسمى عبادة لغير الله أو أشرك مع الله فهذا من الشرك Setiap segala sesuatu yang dinamakan dan disebut sebagai ibadah, maka orang yang memalingkannya untuk selain Allah dari apa-apa yang dinamakan itu adalah ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. فالعبادة كما تعرف كما تعلمون هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكل ما سمي بعبادة من الأقوال الظاهرة والباطنة فهذه لا تكون إلا لله ومن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك maka yang dikatakan dengan ibadah tersebut adalah suatu nama yang mencakup terhadap hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang nampak maupun yang tersembunyi maka setiap apapun itu yang disebut dan dinamakan sebagai ibadah maka orang yang memalingkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka ia terjatuh di dalam kesyirikan هنا إذا أطلق الشرك دخل فيه الكفر وإذا أطلق الكفر دخل فيه الشرك Di sini kata beliau, jika dimutlakan kata kesyirikan, maka masuk di dalamnya adalah kekufuran. Dan jika dimutlakan kalimat kekufuran, maka masuklah di dalamnya kesyirikan. فكل كفر وكل شرك وكل شرك هو كفر وليس كل شرك كفر مثال سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا شرك أو كفر هذا كفر الاستهزاء بالدين هذا شرك أو كفر هذا كفر الذبح لغير الله هذا شرك لأنه أشرك في العبادة مع الله والذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى Kemudian beliau mengatakan maka setiap kesyirikan itu adalah kekufuran. Tapi tidaklah setiap kekufuran itu harus bentuk kesyirikan. Seperti halnya mencela Allah, mencela Rasulnya, ini adalah kekufuran. Beristihza, memperolok terhadap agama, ini adalah kekufuran. Menyembelih untuk selain Allah, ini adalah kekufuran dan kesyirikan. Dikarenakan dia menyekutukan bersama Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Maka yang namanya penyembelihan tidaklah boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. هنا لما مثل شيخ الإسلام بالذبح لماذا كان الذبح عبادة ما الدليل على ذلك آه ما الدليل على أن الذبح عبادة ما شاء الله جزاك الله خيرا نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين فقارن الله عز وجل الذبح مع الصلاة ونسكي أيش الذبح فالذبح لا يكون إلا لله الذبح لا يكون إلا لله قال تعالى فصل لربك وانحر أيضا قرن عبادة الصلاة مع عبادة الذبح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله كما في صحيح مسلم واللعن هنا الإبعاد والطرد من رحمة الله بالكلية والطرد الكلي تفضل Kemudian di sini beliau mencontohkan dengan penyembelihan. Kenapa penyembelihan itu dikatakan sebagai ibadah? apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya katakanlah sesungguhnya solatku dan sembelihanku dan kehidupanku dan matiku adalah untuk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara penyembelihan dengan solat dan yang dimaksud dengan nusuk adalah penyembelihan. Maka penyembelihan tersebut tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Maka solatlah untuk Rabbimu dan menyembelihlah." Allah menggandengkan antara ibadah solat dengan sembelihan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sebagaimana itu dalam Sahih Muslim, maka laknat artinya adalah dibuang dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala secara utuh. قال الناقل سأختصر لكم حتى تضبطون المسألة وأسألكم مرة ثانية المرة الأولى فصلت نسيتم اسم الكتاب <laughs> كلهم كلهم Beliau di sini nggak ingin memperpanjang dan meninggalkan untuk memperinci. Khawatirnya nanti dijelaskan secara rinci, nama kitabnya pun lupa. غدا غدا تأتون بالمتن نواقض الإسلام ولو بالجوالات Besok kata beliau bawa matan Nawakidul Islam walaupun yang punya HP melalui HP-nya. طيب قال الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا Yang kedua, dari pembatal keislaman adalah orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang ia berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya dan bertawakal kepadanya, maka ini adalah kufur secara ijma'. هذا الناقض داخل في الناقض الأول أذن أذن Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الفلاح يسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا لا شك أن هذا الناقد داخل في الناقد الأول وهو من الشرك بالله ولكن ميزه شيخ الإسلام وجعله ناقضا مستقلا بأن هذا الناقض شرك الأولين والآخرين وهو أكثر وقوع بين الناس وقوعا بين الناس وهو شرك كفار قريش قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نتخذهم شفعاء يقربون عند الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلف فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pembatal yang kedua ini tidak diragukan lagi masuk dalam pembatal yang pertama dan termasuk di antara bentuk kesyirikan kepada Allah. Akan tetapi beliau membedakannya dan menjadikannya pembatal yang tersendiri karena pembatal ini merupakan kesyirikan orang yang dahulu dan orang yang sekarang. Dan itu banyak terjadi di antara manusia. Dan itu merupakan kesyirikan yang dilakukan oleh kufar Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para penolong mereka mengatakan tidaklah kami menjadikan mereka melainkan untuk mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi pada perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta dan kafir. هؤلاء المشركون اتخذوا وسطاء وشفعاء لهم عند الله لأنهم شبهوا الله بخلقه وكذلك المشركو هذا الزمن فعلوا مثل ذلك فقال كفار قريش نحن لا نستطيع أو حجتهم كانت لا نستطيع أن نصل إلى الملوك وهم لا يعلمون أحوال أحوالنا فنتخذ هؤلاء شفعاء لكي يبينوا حالنا عند ربنا فشبه الله بخلقه من هذا الباب أو قالوا نحن ضعفاء ومذنبين فلا نصلح أن ندعو الله عز وجل مباشرة فنتخذ الصالحين واسطة بيننا وبين الله Mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan mereka jadikan perantara dan para penolong selain Allah dikarenakan mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. dan di antara bentuk kesyirikan mereka atau kesyirikan orang-orang terdahulu berkata orang kufar Quraisy kita tidak mampu untuk sampai kepada para raja dan para penguasa sementara mereka adalah orang yang terhormat sehingga kita butuh perantara orang-orang yang menolong untuk menyampaikan hajat kita kepada mereka. Maka mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi ini. Ataupun mereka mengatakan kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak melakukan kezaliman sehingga kita jadikanlah orang-orang yang saleh perantara di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar menjelaskan keadaan kita. أيها الأحبة الواسطة بين الخلق والخالق واسطتان واسطة مشروعة وهي ماذا؟ تعلم دين الله سبحانه وتعالى فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام هم واسطة بين الخلق والخالق وهذا للتعليم وواسطة التي هي بمعنى التقرب والعبادة فليس هناك واسطة بين الخالق والمخلوق فإن التقرب عبادة كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون والوسيلة معناها التقرب إلى الله عز وجل بطاعته والبعد عن معاصيه Wahai orang-orang yang aku cintai, perantara di antara Allah dengan makhluknya itu ada dua macam. Yang pertama adalah perantara yang disyariatkan, yaitu mempelajari agama Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril, merekalah perantara di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Dan untuk mempelajari hal ini, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dikatakan dengan perantara. Yang kedua adalah perantara dengan artian pendekatan diri kepada Allah dan ibadah. Maka tidak ada di sana bentuk pendekatan diri dan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah Subhanahu wa taala perantara. Maka makna perantara di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan kepadanya dan menjauhi dari segala bentuk kemaksiatan. Faham? Faham? Alhamdulillah. تأملوا معي بعض الآيات قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين هذه يعني الآية الأولى يسألونك أي يا محمد قل لهم قال تعالى في موطن آخر يسألونك عن الأهلة قل أي قل يا محمد هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الخمر والمي والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل لكن هنا تأمل معي قال تعالى وإذا سألك عبادي عني ما قال له قل يا محمد إني قريب مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي هنا جاءت العبادة مباشرة التوسل إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى ارتفعت قل ليس بين الخالق والمخلوق أي واسطة في الدعاء وضح يا Kemudian beliau mengatakan, coba perhatikan bersamaku sebahagian ayat-ayat yang beliau akan sebutkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, katakanlah apapun yang mereka infakkan dari kebaikan maka itu adalah arkan walidain wal aqrabin maka itu adalah untuk kedua orang tua dan orang-orang yang terdekat. Dalam tempat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang hilal bulan sabit maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan katakanlah dia adalah waktu-waktu bagi manusia. Kemudian Allah taala mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan katakanlah kepada mereka. Dan pada tempat yang lain mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan yang haram untuk berperang padanya, Allah juga memerintahkan katakanlah kepada mereka. Coba perhatikan ayat-ayat ini bersama aku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya jika hambaku bertanya kepadamu tentangku Allah Subhanahu wa taala tidak ada mengatakan Katakanlah wahai Muhammad. Di sini datanglah dia sebagai bentuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala secara langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditiadakan di sini wasitoh perantara yaitu kalimat kul katakanlah wahai Muhammad Jadi dengan terangkatnya atau dihapuskannya dan ditiadakannya kalimat kul berarti tidak ada di situ perlu perantara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. بقي قال ويسألهم الشفاعة يدعوهم ويسألهم الشفاعة فالشفاعة هناك من غلا فيها ومن هناك من نفاها ووفق الله للسنة للتوسط بين الغالي والجافي maka tersisa lagi dengan kalimat wayasaluhum asyafaah dan mereka meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. الشفاعة المنفية هنا الشفاعة الشركية وهي التي أثبتها كفار قريش ومن حذو حذوهم Maka syafaat tersebut ada orang-orang yang ekstrim padanya dan ada pula orang-orang yang menafikan atau meniadakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada ahlus sunnah terhadap permasalahan ini dan syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang ditiadakan adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy terhadap perantara-perantara mereka. والشفاعة هي طلب الغير للغير في جلب منفعة au daf'i Yang dikatakan dengan syafaat itu adalah permintaan orang lain untuk orang lain dalam menghasilkan hal yang bermanfaat atau menolak hal yang bermudarat. Wasyafa'atu kulluha lillah. Dan syafaat seluruhnya hanya milik Allah قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. فإذا كانت ملك لله فلا تطلب, فلا تطلب إلا من الله Apabila itu adalah milik Allah, maka tidak boleh diminta kepada selain Allah. ولقد جعل الله لمن يشفع شروط لا بد من توفرها Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi orang-orang yang ingin memberikan syafaat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang artinya betapa banyak dari malaikat-malaikat yang berada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan untuk orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan ridhai. فلا بد من شروط قبول الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع قل Maka syarat yang harus untuk diterimanya syafaat tersebut adalah izinnya Allah untuk orang yang akan memberikan syafaat. ورضا الله عن المشفوع Dan keriduan Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. والله لا يرضى إلا عن الموحدين Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meridhai kecuali orang-orang yang bertauhid. فإذا أردت أن تنال الشفاعة فاكفر بالشفاعة الشركية Maka apabila engkau ingin mendapatkan syafaat, selamatkanlah dirimu dari syafaat syirkiyah. لما جاء أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك أبو هريرة يعني من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة لماذا قال يوم القيامة لأن الشفاعة الدنيوية التي لا يستطيع عليها إلا الله الشفاعة الدنيوية التي تكون بمعنى القربة إلى الله عز وجل والطاعة منتفية منتفية وهي شفاعة شركية فلا تكون الشفاعة إلا يوم القيامة فكل شفاعة في الدنيا وفي الحياة البرزخية فهي من الشفاعة المنفية والشفاعة لا تكون إلا في الآخرة Kemudian beliau mengatakan ketika datang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan Wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat Kenapa beliau menanyakan dengan pada hari kiamat dikarenakan syafaat duniawiyah yang itu bermakna pendekatan diri kepada Allah atau ibadah ditiadakan dan itu adalah syafaat syirkiyah tidak boleh syafaat tersebut atau tidaklah terjadi syafaat tersebut kecuali pada hari kiamat maka syafaat duniawiyah yang itu berartikan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kesyirikan dan syafaat tersebut tidaklah boleh atau tidaklah dimiliki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا فالداعي لأصحاب القبور والمستغيث بهم كافر محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كيف لا يحرم وهو يعتقد أن النافع والضر غير الله سبحانه وتعالى وأن هؤلاء الذي يتوسل بهم ويدعوهم يطلب منهم الشفاء وغير ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله Kemudian ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya, siapakah orang yang paling paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya ataupun dirinya. Dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang artinya setiap nabi memiliki doa yang diijabah oleh Allah. Maka setiap nabi telah menyegerakan doa yang diijabah tersebut Sementara aku sembunyikan atau aku simpan doa yang mustajab tersebut sebagai syafaat untuk umatku. Maka syafaat tersebut akan digapai bagi orang-orang yang meninggal di antara mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka orang yang berdoa kepada kuburan telah melakukan kekufuran dan diharamkan dari syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Sementara dia meyakini bahwa yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat adalah selain Allah.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 Insyaallah taala kita akan bertemu besok pada majelis pada subuh dan beliau meminta untuk dihafal itu matan Nawaqidul Islam yang nomor satu dan beliau besok meminta untuk berdiri bukan bentuk paksaan bagi siapa yang telah menghafal. Demikian barakallahu fikum Jazakumullahu khairan. Kuru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.